الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت النار على عين بكت من خشية الله صدق الله وصدق رسول الكريم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang ini adalah tazkiyatun nafs. Cara membersihkan jiwa. Salah satu penyakit jiwa yang paling berbahaya dalam kehidupan kaum muslimin adalah takabur sombong. Dari itu hadirin yang berbahagia, Allah menetralisirnya dengan anjuran kepada setiap kaum muslimin untuk pasrah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari permohonan itu adalah doa meminta seorang yang membutuhkan orang lain dan meminta itu dengan otomatis secara kejiwaan dia berada di bawah orang itu. Jadi doa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya pada kita bahagia dari cara kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Para ulama mengatakan doa mukul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. As-salat kulluha doa. Salat itu semuanya adalah doa pada Allah Subhanahu wa Ada tiga cara kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bil kita menyampaikan keluhan, permintaan kita kepada Allah dengan lisan, kita ucapkan dengan lidah kita. Kita memulai dengan kalimat Allahumma Allahumma firlana dunubana kita mengucapkannya dengan lidah kita Allah marzukna ya Allah Allah beri kami rezeki itu salah satu dari cara menyampaikan permintaan kepada Allah dengan alisan lisan dengan doa. Yang kedua adalah dengan amal saleh. Perbuatan baik atau amal saleh. Amal saleh itu adalah bahagian dari cara kita membuka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah bagian dari doa. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Rama Syarif menerangkan bagaimana amal saleh menjadi media doa. Ketika kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh, persis seperti kehidupan kita di rumah. Apabila orang tua kita, suatu kita kecil melihat apa yang kita lakukan menyenangkannya itu kasih sayang najat tercurah dan sesudah itu tidak ada lagi sesuatu yang menghambat untuk memberi biasanya kalau orang tua sudah terbuka dia mengurang dia akan memberi begitu saja pimpinan-pimpinan kita di kantor ketika kita mendapat simpati dari pimpinan kita, pasti kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Itu kita tidak meminta. Kita hanya melakukan sesuatu yang senang, disenangi oleh pimpinan. Nah, bahagian dari doa itu adalah amal saleh. Jadi amal salih yang kita lakukan, salat, sol, walaupun mulut kita tidak berucap, Allah, aku minta rezeki, aku minta jalannya. Tapi Allah Maha tahu Allahumma ya'lamu ma khatara bi balikum. Allah tahu getaran jiwa kita. Allah tahu apa yang kita minta kalau mulut kita tidak berucap. Itu kelebihan Allah. Jadi ketika kita meminta dengan amalul salih, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Artinya dengan amal saleh adalah media cara kita mendapatkan apa yang kita inginkan sendiri juga bahagia. Pada dasarnya, apa yang kita miliki sekarang ini, satu kenikmatan, baik rumah, baik harta yang lain, uang, dan segalanya itu tidak pernah kita minta secara eksplisit pada Allah. Allahumma azul as'alu minka sayyara Tidak ada. Ya Allah, saya minta mobil, kita nggak bisa bahasa Arab. Tetapi sebenarnya dari jauh, dari kecil kita, dari mulai kita sekolah, dan kita mahasiswa ada getaran nanti kita untuk minta keinginan untuk memiliki mobil. Nah, pada satu saat Allah akan memberikannya. Itu karena permintaan jiwa kita. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat dengan kisah Ibrahim alaihissalam di pada musim haji, ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, at-tadab Allah dalam Al-Quran Al-Isra Ya Ibrahim Mimpi kau itu benar Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail tapi mimpi seorang nabi itu adalah sama dengan wahyu. Cara Allah menyampaikan satu firman. Tapi jangan sama kita. Kalau ada di antara bapak mimpi nyembelih anak, jangan pagi-pagi anaknya disembeli. Itu bukan perintah. Bagi kita mimpi adalah permainan hidup. Tapi bagi para nabi ya mimpi itu adalah benar. Dari itu, Nabi Ibrahim berencana untuk menyembelih Ismail anak yang disayangi. Satu-satunya dan sudah remaja lagi. Anak yang setiap hari kita membantu. Dari lama Ibrahim berdoa untuk dapat anak. Istrinya yang pertama mandul. Nah, dia mendapat anak di umurnya yang sudah lanjut dan sekarang penuhi oleh sebagai pengorbanan. Nah, Ibrahim karena diperintah, dia tidak punya Allah jangan batalkan ini ya Allah. batal saja Jangan kau perintah aku untuk menyembelih anakku. Dia satu-satunya. Tidak pernah satu di mulut Ibrahim AS untuk meminta kepada Allah untuk membatalkan perintah ini. Dia dengan rela membawa anaknya ke Mina. Batallahu lil Ketika anak itu sudah diparingkan, di pangkuannya. Pisau Allah sudah diasah setajam-tajamnya. Dan ketika pisau sudah didekatkan ke leher Ismail, dia nutup mata. Tidak tega melihat anaknya disembelih dengan matanya sedang melihat. Di kala itu dia hatinya tetap berdoa pada Allah supaya ini tidak terjadi Jangan sebenarnya ya Allah. Jangan benar mata saya yang memberi anak saya sendiri. Ketika Ibrahim telah menggerakkan pisau itu dan kemudian dia membuka mata. Di situ ada yang berteriak, Ya Ibrahim, engkau sudah laksanakan tugasmu dengan baik-baiknya. Ismail sudah kami ganti dengan seekor kipas. Nah, itu doa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam dengan permintaan jiwa, keluhan jiwa, gerak hati itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bil lisan bil amal dengan permohonan jiwa itu. Hadirnya berbahagia. Doa ini adalah sesuatu senjata silah untuk Doa itu adalah senjata orang yang beriman yang paling ampuh. Dia punya kekuatan menembus kekuatan yang muntah Doa. sila mukmin. Ketika orang beriman dalam keadaan lemah dan dia minta pertolongan kepada Allah agar Allah yang membantunya. Kemarin saya baru mendapat informasi dari saudara kita Dr. Yoserida, Direktur Eksekutif Merci yang pergi ke Gaza. Kalau dilihat di situ kata Yoserida, nah luas Gaza itu hanya antara 60 sampai 70 km dengan lebarnya 15 memanjang sepanjang laut itu. Dua bagian dari daerah itu berhadapan dengan Satu dengan lautan, satu dengan Mesir. Senjata yang mereka miliki hanya, kata Yosef, waktu itu paling tinggi angka 14. Menurut dia, senjata itu secara dekat pun ditembakkan ke tank milik Raizah kan tembus. Apalagi dengan jauh-jauh. Tetapi menurut dia perkiraan perhitungan militer Hamas memenangkan peperangan. Karena ada 13 tank Israel yang jadi bangkai di situ pada peperangan kemarin. Dan tentara Israel lebih banyak masih dari tentara Hamas. Bagaimana bisa? Itu yang dikatakan intan surullah yang surku. Mereka meminta kepada Allah supaya Allah memenangkan. Allah mansuril mujahidin. Nah, kita berdoa di sini. Di Indonesia kita berdoa dengan melakukan urut nazilah. Urut nazilah itu boleh dilakukan seberangkala meminta kepada Allah ketika kaum muslimin dan mukmin terancam oleh apapun Kunut itu disyariatkan. maka kunut nazar. Apa yang kita doakan? Allahumma ansuril mujahidina muslimina fi Palestin. Ternyata doa kita terkabul. Nah, itu yang saya katakan doa menembus sesuatu yang mustahil. Kenapa bisa? Begitu kuat doa itu. Doa adalah satu kekuatan yang luar biasa. Silah mumin Rahasianya di situ. Kita meminta kepada zat yang maha kuat. Zat yang maha kuat. Zat yang memiliki kekuatan lebih dari kekuatan apa. Doa kita harapkan, kita panjatkan kepada Allah. Dari itu bagi Allah tidak sulit hanya untuk membalikkan yang mustahil. Yang dalam pikiran manusia tidak mungkin terjadi tapi dengan doa terjadi. Banyak peristiwa yang berhasil kena doa yang tidak tembus dengan teknologi. Bagi orang beriman doa adalah sesuatu yang sangat azim, agung. Doa adalah kekuatan yang luar biasa bagi orang beriman. Kenapa? Orang beriman dikala dia lemah, dikala dia tidak mampu, kalau saya hanya untuk perjalanan mendaki gunung, saya mampu, saya sopan, saya jalan sendiri, saya tidak minta kepada Allah. Karena saya mampu berjalan. Untuk melakukan kerjaan-kerjaan berat, saya mampu, saya kerjakan, saya tidak minta sama Allah. Doa itu adalah permintaan yang fisik kita tidak mampu minta sama Allah. Allah akan beri. Allah akan jawab yang astajib lakum. Minta sama aku, aku kabulkan. Min dia. Dari pintu mana aku Allah kabulkan. Nah, itu dikatakan doa adalah bagian kepasrahan jiwa kita seorang beriman menunjukkan kekudukan, kodo kepatuhan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Orang beriman walaupun dalam senang sekalipun. Habis salat jangan cepat pergi. Berdoalah kepada Minimal minta keselamatan. Ada tiga cara bagi Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama doa kita terkabul dengan memang memberikan apa yang kita minta di dunia ini. Kita minta anak, Allah berikan anak. Kita minta rezeki, Allah berikan rezeki. Caranya, Allah berikan sesuai yang kita minta. Kalau yang itu tidak dapat, Allah akan berikan dengan cara lain. Yaitu menyelamatkan kita dari bahaya. Cara yang kedua. Kalau doa kita tidak dikabulkan dalam bentuk materi seperti itu, Allah akan menyelamatkan kita dari bahaya. Mungkin saja kita dari perjalanan di rumah, perjalanan jauh, Bapak-bapak, saudara naik pesawat. Setelah pesawat berada di atas angkasa, siapa yang bisa mengatakan dia selamat? Mau pegang kemana? Minimal Allah selamatkan kita dari bahaya. Pernah satu imam menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan kita dari doa. Dengan cara cerita yang sangat simpel sekali. Ada seorang yang sedang membidik sasaran, membidik binatang yang ditembak, rusak barangkali. Ketika dia membidik binatang itu, kemudian pelatuk sudah siap ditarik, lewat seseorang. Pas, pelatuk ditarik, orang lewat. Tetapi orang itu tidak kena. Kata imam ini kenapa? Pas di waktu itu, pulpennya jatuh pas dia mengambil memelukkan kepala, mengambil kulkanya, selamat kepalanya dari tembakan itu. Padahal tadi pas kena kepalanya. Begitu para imam menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan kita di perjalanan. Itu cara Allah mengabulkan doa kita. Itu kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu berapa kali kita diselamatkan Allah di perjalanan. Berapa kali Allah menyelamatkan keluarga kita di rumah suatu kita tidak ada. Berapa kali Allah menyelamatkan teman-teman saudara kita dengan doa kita. Sementara kita tidak tahu. Cara kedua, yang pertama Allah memberikannya secara nyata. Yang kedua Allah menyelamatkan kita dari bahaya. Yang ketiga, kalau itu juga tidak diberikan, Allah berjanji akan memberikannya di hari akhirat. Pasti. Makanya Allah mengatakan, "Ad'uni astajib lakum." Tidak ada satu pun permintaan kita yang ditolak oleh Allah. Semuanya akan diberi. Pertama, cara nyata. Yang kedua, menyelamatkan kita dari yang ketiga, ya pasti didapatkan di akhirat nanti. Yang jelas doa itu adalah ibadah. Jadi kalau Bapak berdoa, itu bukan permintaan, itu bahagia kalaupun tak terkabul. Kita lagi mengangkat tangan, mengucapkan kalimat, itu kata kita beribadah. Nilainya tinggi. Doa mohon ibadah. Jadi bukan lagi salah saja ibadah, lagi berdoa pun ibadah. Jadi sangat salah apabila ada seorang ketika di satu di masjid ada banyak yang mau disalatkan. Terus diumumkan oleh penulis hadirin yang berbahagia hari ini seorang teman kita meninggal. Kami harapkan kita dapat menyalatkan nama-nama. Apa banyak orang yang tidak bergeming sedikit pun. Duduk saja. Nah tidak mau ikut salat. Karena menurut dia salat itu adalah untuk mayat. Tidak. Salat mayat itu bukan untuk mayat saja, untuk kita juga. Gerak yang kita lakukan, doa yang kita lakukan, itu adalah ibadah buat kita sendiri. Dan itu kita kalau melihat di Masjidil Haram, ketika setiap saat ada orang meninggal, itu semuanya orang berdiri. Orang ada orang-orang kita yang pelit-pelit banget. Pelit. Ketika ada orang mayat, eh, kan dia nggak bergerak untuk berdiri. Terus saya nanyakan, Pak, kalau sekiranya yang meninggal itu anak bapak, istri bapak, atau bapak sendiri, Terus orang sama dengan kondisi bapak, tak mau berdiri itu salah. Saya kira perasaan bapak kena. Ya saya nggak mau lah. Nah, kenapa bapak tadi tidak berdiri? Waduh, dia baru tahu menyesal. Kalau dia nantinya menanam investasi dengan itu. Nah itu artinya doa. Kita tidak tahu kita salah itu kita caranya untuk main kita akan dapat tidak. Doa yang kita sampaikan li walakum lana walakum tukku dan untuk kamu lil hayy lil mayit hidup dan untuk mati. Allah akan kabulkan. Kemudian nanti ini berbahagia. Ada satu tip lagi yang ingin saya sampaikan kepada kita tentang doa ini. Rasulullah SAW sering berdoa dengan terlinang air panas nangis. Doa dengan mengalirkan air mata. Hadirin yang berbahagia. Saya rasakan berapa kali saya pergi melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang paling khusyuk itu yang paling enak itu adalah ketika kita berdoa dengan benar. Nah, jiwa kita ketika itu memang betul-betul tertuju kepada zat yang maha kuat. Dari itu kata Rasulullah boleh Bapak menangis-nangiskan. Kalau tidak bisa menangis, coba ditangis-nangiskan. Itu apa itu? Nah, pengalaman saya atau mendampingi beberapa teman itu sudah seminggu ikut dengan saya. Dia tidak pernah menangis. Dia bertanya, Pak Ustaz, saya rindu bukan seperti Ustaz. Berdoa menangis. Caranya kemana Ustaz? Saya nggak tahu. Saya ulang-ulang baca doa. Rabbana adina itu di antara hati saya tidak. Air mata saya tidak mengalir. Saya lihat orang buka matanya Ustaz berjam-jam berdoa nangis. Caranya kemana Ustaz? Benar kamu mau berdoa menangis? Saya katakan, benar Ustaz. Nah, gampang. Dan nah, biasanya teman yang kamu baca apa? Ya saya hafalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nah, Itu doa punya kata orang. Nah, itu dia hafal banget. Tapi ketika itu dibaca, apa yang dia minta? Tidak jelas. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Secara eksplisit dia minta apa? Itu tak pasti bahagia dalam akhirat. Saya tanyakan, Mas, mau nggak nangis? Mau. Saya tunjukkan caranya. Nah, saya ingin tanya, Mas, apa permasalahan Mas sekarang yang paling hebat? Waktu ditinggalkan di tanah air. Dia bilang begini, saya meninggalkan kakak saya yang sedang sakit stroke. Saya anak yatim, Dulu, waktu sekolah, kakak saya lah yang membiayai saya sekolah. Dan setelah saya berhasil, dia dokter setelah, Setelah saya berhasil, setelah saya bekerja, kakak saya dia, kemudian kakak saya ini kena stroke, tinggal lumpuh, dan perusahaannya jadi bangkrut. Katanya, saya bisa tangkap betapa dia sedih dengan kakaknya dan ingin membalas jasa kakaknya Dia nanti keselatan sama nangis. Kamu pergi ke hadapan Ka'bah. Kalau kita pergi ke tempat yang tidak sepi, bayangkan kakak itu. Kakanda itu, bayangkan wajahnya. Bayangkan penderitaannya. Fokuskan doa untuk dia. Minta sama Allah, ya Allah. Sehatkan kakak itu, ya Allah. Aku tidak bisa membangun apa yang diberikan kakakku, ya Allah. Hanya engkau, ya Allah Ketika itu dia coba. Dia pergi ke satu depan kamar. Dia coba membayangkan kakaknya. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Nah, baru kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Belum kalimat dia ucapkan air mata yang sudah bercucuran. Kalau biasanya dia yang nunggu saya, karena lama berdoa. kali ini saya yang nunggu dia. ya hampir satu jam dia berdoa. Dia ya tunggu kita sabar karena saya yang nunggu sudah itu saya tanyakan deh, kemana rasanya? Ya Ustaz, saya sudah 15 hari di depan Masjidil Haram. Hari ini suasana yang paling bahagia di mana saya bisa meminta kepada Allah dengan menangis. Ya, cara tadi, karena biasakan kita doa Rabbana Atina terus. Kita punya seribu permasalahan. Melima orang anak, sekian saudara. Jangan minta sekaligus, sekali tembak semuanya selesai, enggak. Salat zuhur ini, bayangkan salah satu adik kita, ibu kita, bapak kita. Apa yang sedang diderita oleh bapak kita, saudara kita. Minta langsung untuk dia. Besok salah zuhur, salah asar, lima kali pilih satu persatu. Khusus berdoa untuk dia. Itu pasti khusus. Itu teori saja yang sampaikan dan Bapak untuk bagaimana mendapatkan doa yang khusyuk itu. Menangis berdoa. Nah, kata Rasulullah, haram nar, kata Allah dalam satu hadis, haram nar ala ainil bakat min khasyatillah. Aku mengharamkan neraka bagi orang, bagi mata yang menangis karena takut pada Allah. Allah haramkan neraka bagi mata-mata yang sering menangis karena takut kepada Allah, minta ampun. Allah ampun ya, ya Allah. Dosa itu sudah banyak. Satu persatu juga ingat dosa kita. Minta kepada Allah dengan menangis. Haramtun nara ala ainin bakat min khasyatillah. Allah mengharamkan orang masuk neraka yang matanya sering menangis karena takut kepada Allah. Dari itu hadirin yang berbahagia ada satu hadis lagi katakan ada tujuh orang yang senantiasa mendapat naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah seseorang yang ingat Allah dengan kesalahannya. Dan dia berdoa. Fafadat ainan. Kemudian air matanya berlinang. Orang ini di kala kali tidak dalam ramai-ramai seperti yang kita lakukan di Indonesia berdoa ramai-ramai di depan orang orang nangis semuanya itu tidak sesuai dengan hadis ini hadis yang dimaksudkan ini para beraina dia sedang sendiri pergi ke tempat yang sepi tengah malam bangun berdoa kepada Allah menangis orang ini yang dikatakan Rasulullah mendapatkan naungan Allah nanti dengan tujuh orang yang lain yang punya amal yang luar biasa dan itu hadirin yang berbahagia. Doa, bagaimana dikatakan tadi adalah satu kekuatan orang beriman. Lihatkan bahwa kita lemah di sisi Allah. Minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Allah memiliki semuanya. Dan kita tidak sanggup. Menyehatkan hanya kemampuan Allah. Memberi rezeki hanya kekuatan Allah. Jangan minta sehat sama orang. Jangan minta rezeki sama manusia. Minta sama Allah. Kalau minta duit boleh, silakan minta duit. Tapi minta rezeki jangan sama orang. Karena itu adalah yang milik hak prerogatif Allah. Kalau kita sudah minta sehat kepada orang lain, minta rezeki kepada selain Allah, itu yang dikatakan syirik. Nah, Allah akan marah pada kita ketika kita melakukan itu. Hari ini bahagia, doa luar biasa bagi orang beriman. Dari itu tinggalkan sedikit waktu habis malam, tengah malam, jangan buru-buru, berdoa kepada Allah, minta. Sesuatu yang kita tidak mampu, laksanakannya. Allah pasti beri. Allah pasti lepaskan kita dari suatu yang membahayakan diri kita. Allah akan menyelamatkan kita. Kalau tidak di dunia ini Allah memberikan yakin kita akan mendapatkannya di surga nanti kebahagiaan yang tiada terang. Itulah janji Allah dan Rasulnya pada kita doa. Dan itu dikatakan doa sila al mukmin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Doa kohol ibadah. Kalaupun lidah kita tidak bisa berucap, laksanakan, lakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Kasih sayang Allah akan tercurah. Getaran hati kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbagai acara kajian kita pada siang ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hati kita senantiasa berdoa kepada Allah dan mohon semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Swt. wa Hadana Allah wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.